بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحسن أعمال العارفين وأحسن أحوالهم بعد سيرهم مقامة الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نور العالمين إمام الأبرار والمقربين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, anugerah dan pertolongannya sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul kembali bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. Al-Hikmatu Sadisatu wal Arba'un min al-Hikamil Ata'iyah Qala al-Imam Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana Bi'ulumi Hikmah yang ke-46 dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad ibni Ata'illah as-Sakandari rahimahullah husnul a'mal nataiju husnil ahwal wa husnul ahwal minat tahakkuki bimaqamatil inzal yang artinya bermula baiknya amalan-amalan merupakan buah daripada baiknya keadaan-keadaan dan baiknya keadaan-keadaan itu bagian daripada kenyataan dengan menempati makam-makam agama. Nah, para muhibbin rahimakumullah di dalam hikmah yang ke-46 ini Imam Ahmad Ibnu Athaillah menerangkan kepada kita tentang tiga hal. Pertama tentang makam. Artinya kedudukan atau tempat. kedudukan itu membuahkan ahwal keadaan yang baik keadaan yang baik itu membuahkan amal yang baik jadi ada tiga hal satu amal yang kedua hal yang ketiga makam Innal ibadati allati al abdu kasalah masalan. Innama tutahaqqaqu biha al-husnu was-salah bihaitsu takunu maqbulatan indallah azza wa Sesungguhnya ibadat-ibadat yang menunaikan akan dia oleh seorang hamba seperti sembahyang contohnya hanya saja dinyatakan pada ibadat itu baik dinyatakan patut dengan sekira-kira ibadah itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla Ibadah itu dikatakan baik, ibadah itu dikatakan patut apabila ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebaliknya ibadah itu tidak bisa dikatakan baik, ibadah tidak bisa dikatakan patut apabila ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ibadah yang diterima Allah sebagaimana yang disebutkan dalam hikmah-hikmah yang terdahulu, ibadah yang diterima Allah itu tidak ada namanya sedikit. Ibadah yang diterima Allah itu banyak misalnya dua rakaat sembahyang tapi diterima oleh Allah maka dua rakaat itu jangan dikatakan sedikit itu banyak dua rakaat itu kalau diterima oleh Allah jangankan dua rakaat satu tarikan napas zikir la ilaha illallah kalau diterima nilainya banyak di sisi Allah jangan dibilang sedikit Nah, tetapi kalau ibadah itu ditolak oleh Allah, itu kada bisa dikatakan banyak. Walaupun banyak. Orang sembahyang seribu rakaat, tapi ditolak oleh Allah. Kada kawa dipadahkan banyak itu. Imam Ali karramallahu wajah berkata, Ujar Sidin jangan kamu mementingkan banyaknya ibadah. Tapi hendaknya kamu mementingkan diterimanya ibadah itu. Karena ibadah yang diterima itu tidak sedikit. Artinya ibadah yang diterima itu nilainya besar, nilainya banyak. Nah, jadi jangan kita berusaha untuk memperbanyak ibadah terlebih dahulu. Jangan. Yang kita usahakan terlebih dahulu adalah bagaimana cara supaya ibadah itu bisa diterima di sisi Allah. Ini yang kita pelajari. Ini yang kita usahakan. Kayak apa caranya supaya ibadah itu diterima? Nah jangan berpikir supaya ibadah itu kawa banyak. Kayak apa yuk ibadah itu supaya tahan sama laman berzikir. Kada usah berpikir itu. Kayak apa yuk sembahyang itu supaya kawa seribu rakaat laman Kada usah berpikir itu. Nang dipikirkan dahulu kayak apa cara supaya ibadah itu diterima walau dua rakaat. Nah itu nang kita cari terlebih dahulu. Kalau sudah ini ibadah diterima oleh Allah, nah hanya berusaha memperbanyak. Ayo aja lagi seribu rakaat kah, tapi asal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, pekerjaan yang kita kerjakan, usaha yang kita usahakan supaya amal ini diterima dahulu oleh Allah. Nah, itu yang kita yang kita urus diri kita nih kayak apa cara hanya saja dinyatakan pada ibadat itu baik dan patut sekira-kira ibadat itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla orang yang sembahyang ujar Nabi kita nih dua rakaat sunat subuh dua rakaat saja ada sampai lima menit dua rakaat itu dia diganjar oleh Allah dengan yang lebih baik dari dunia dan isinya coba dua rakaat saja jadi kalau ibadah kita ini dua diterima oleh Allah karena kau digisahan lagi karena kau digisahan kalau diterima dua rakaat saja ibadah kita diterima oleh Allah lebih baik dari dunia dan isinya balasan yang akan diberikan Allah di akhirat kaina Rasulullah SAW bersabda orang yang berzikir dengan zikir yang panjang La ilaha illallah dihapus dosa empat nah, amun diterima La ilaha illallah 4000 Amun dosanya habisan Dosa anak bininya Tahapus juga Anak bininya sudah habisan Tetangga kiri kanan muka belakangnya pun Dapat juga Satu kali La ilaha illallah Nah jadi itu jersey dina Ali tadi itu yang kita cari itu yang kita pentingkan kayak apa cara supaya ibadah itu diterima oleh Allah ini yang kita sungguh ini yang kita bahimat dahulu wadhalika bitawakkuril ikhlas wahuduril qalbi wassafa minal ujubi warriya wa ghairiha minal afat yang demikian itu ibadah yang diterima Allah dengan sempurna ikhlas ikhlas dan lagi hati yang hadir baik hadis, baik perkataan sahabat, para ulama jelas bahwa Allah tidak menerima ibadah min qalbin lahin dari hati yang lalai. Jelas. Allah tidak menerima ibadah min qalbin lahin dari hati yang lalai. Ibadah yang diterima itu dengan sempurna ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub dan ria dan yang lainnya dari penyakit-penyakit. Nah, itu. Ibadah yang sah ini urusan ilmu fikih kayak apa supaya sah sembahyang supaya sah zakat supaya sah puasa supaya sah umrah hajinya itu urusan ilmu fikih belum tentu yang sah itu diterima Allah apabila ibadah itu diterima Allah itu sudah pasti sah sudah pasti sah Ibadah yang diterima Allah itu dengan syaratnya ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub dan ria dan penyakit-penyakit lain. Ghaira anna hadhihi sifat yata'assaru wujuduha illa bihusnil ahwal. Melainkan ini sifat-sifat tadi ikhlas, hadir hati bersih dari ujub pria itu sulit didapat sulit didapat kecuali dengan baiknya ahwal nah dengan baiknya keadaan-keadaan maksudnya keadaan-keadaan itu apa ahwal dalam istilah orang-orang tasawuf itu apa kamahabbatillahi ta'ala seperti cinta kepada Allah wasyauqi ilai rindu kepada Allah wal haibati minhu segan takut daripada Allah nah kalau kita ini cinta kepada Allah rindu kepada Allah takut daripada Allah maka ikhlas hadir hati nyaman kadang alih mencari mun kita ni cinta kepada Allah rindu kepada Allah takut kepada Allah mencari ikhlas itu nyaman mencari hadir hati itu mudah nah makanya tadi ikhlas hadir hati itu kada akan bisa kalau kada baik keadaan Maksudnya baik keadaan itu adalah cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut daripada Allah. Nah, wa husnul ahwal baiknya keadaan tadi cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut daripada Allah ba'da tahakkuk bisairil maqamat itu didapat sesudah kita menjalani atau menduduki makam-makam dalam agama. Nah, makam-makam dalam agama itu contohnya kataubati seperti tobat. Wal warai wara. Wazuhdi zuhud. Ini makam-makam yang kita mesti lalui Jadi kita kala kawa cinta kepada Allah, kala kawa rindu kepada Allah, kala kawa takut lawan Allah, kalau kita kada melalui makam-makam tubat dulu, wara, zuhud, dan lain sebagainya. Paman tahaqqaqa bi maqamit taubah razaqahullah alhal mahabbat Allah Ta'ala orang yang sudah benar-benar mantap duduknya di makam tubat Ini ini tubat bujur-bujur tubat orang ini sudah bujur-bujur mantap tubatnya tubat dari hal-hal dirinya tubat daripada hal-hal yang bersangkutan dengan harta bendanya tubat Allah berikan dia hal keadaan yang namanya cinta kepada Allah. Kalau kita nih tobat, bujur-bujur tobat, kita diberi Allah keadaan. Keadaannya itu ngarannya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Artinya kita kada akan bisa cinta kepada Allah kalau kita belum tobat Kada akan bisa cinta kepada Allah kalau belum tobat. Karena cinta kepada Allah itu merupakan buah daripada orang yang duduk benar-benar di makamnya tobat tadi. Tobat itu ibarat bangunan laksana pondasi. Man la taubatalahu labina alahu. Orang yang tidak tobat tidak ada bangunan baginya. Orang yang kada tobat itu kada kau maulah bangunan. Kada kau maulah karena kada ada pondasinya. Dan tobat ini adalah kunci hidayah Allah. Selama kita masih bergelar orang pasik, Allah kada mau memberi hidayah kepada kita. Selama kita masih bergelar orang zalim, Allah kadang memberi petunjuk kepada kita. Nah, untuk dapat hidayah Allah, tobat itu kuncinya. Dalam Al-Qur'an disebutkan wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang zalim ini kadang diberi Allah petunjuk untuk berbuat kebaikan yang bisa diterima oleh Allah. Nah, artinya kalau orang zalim ini berbuat kebaikan juga, itu bukan petunjuk Allah. Itu dari dorongan nafsunya sendiri atau dorongan syaitan. Misal orang zalim ini hendak berbuat sedekah, orang zalim ini hendak sembahyang, ini hendak puasa, itu bukan hidayah dari Allah. Bukan hidayah dari Allah karena Allah sudah menyatakan wallah la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Thumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Nah, tobat tadi kunci hidayah Allah menyatakan bahwa Allah memilih dia. Allah beri dia tobat dan Allah beri petunjuk dia. Fa'amma man taba wa amana wa amila fa'asa ayyakuna minal muflihin. Ujar Tuhan orang-orang yang tobat, beriman, beramar salih, dia akan menjadi orang yang beruntung. Nah, jadi makam yang pertama yang mesti dilalui Nang kita urus bujur-bujur adalah makam tobat ini. Maka bila makam ini kita kada baik, ahwal kita kada baik. Bila ahwal kada baik, akmal kita kada baik juga. Nah, itu ya aja rantainya. Jadi amal ibadah sembahyang yang bagus nang diterima Allah itu timbul dari ahwal yang bagus ahwal yang bagus timbul dari makam yang yang bagus. Jadi mulai makam ini. Wa man tahaqqaqa bi maqamil wara razaqahul hal asyauka ilai. Orang yang benar-benar mantap duduk di kedudukan wara Allah berikan dia keadaan yang namanya rindu kepada Allah. Kalau kita bujur-bujur wara, pasti ada dalam hati kita rindu kepada Allah itu. Rindu ini melebihi dari dari cinta. Setiap orang rindu pasti cinta. Setiap orang cinta belum tentu rindu. Belum tentu rindu. Nah, kalau rindu ini sudah jelas cinta yang luar biasa. Ini makam yang dilalui. Wa man tahaqqaqa bi makami zuhdi razaqahullah al-haibata minhu. Orang yang bujur-bujur duduk di tempatnya zuhud, Allah beri dia keadaan yang namanya takut daripada Allah. Al-maqamatu makasibu wal ahwal mawahibu minallahi ta'ala. Makam-makam ini adalah usaha dari kita. Sedangkan ahwal itu adalah hadiah dari Allah. Kita berusaha tobat. Berusaha tobat. Lalu kita bujur-bujur tobat. Allah berikan kita hal ngarannya cinta kepada Allah. Kita bujur-bujur wara. Dia beri Allah kita hadiah hal ngarannya rindu kepada Allah. Kita bujur-bujur zuhud kita diberi Allah hal ngarannya takut daripada daripada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi yang utama kita urus, yang utama kita perbaiki dari diri kita ini adalah makam tobat itu terlebih dahulu. Makam tobat. Kita periksa satu persatu anggota tubuh kita dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan dan lainnya. Nah, kita kontrol itu kalau itu ada membuat pelanggaran-pelanggaran hukum Allah kita minta ampun kepada Allah Allah mengampuni Allah mengampuni kalau kita ada sifatnya zalim kepada orang menggibah, memfitnah, mendakwa kita minta halal kepada orang itu kita minta halal kepada orang itu kalau orang ini kadang memberi halal kepada kita, Allah akan mengambil satu kebijaksanaan yang menguntungkan kepada kita. Yang penting kita minta halal. Nah, tobat dari urusan harta benda, kita kontrol harta benda kita. Mana yang didapat dari sumber halal, mana yang didapat dari sumber subhat, mana yang didapat dari sumber haram yang dari sumber haram kita kembalikan kepada pemiliknya yang dapat dari sumber subhat kita kembalikan kepada kepentingan kaum muslimin yang halal itu yang kita tinggal nah ini tubat dalam masalah harta bila sudah kita bujur-bujur melakukan itu otomatis sudah hati kita ini akan cinta kepada Allah akan cinta kepada Allah. Nah, bila kita cinta kepada Allah, ibadah kita itu nyaman ikhlasnya. Nyaman hadir hatinya. Maka bila ibadah ini ikhlas, hadir hati itu tanda-tanda ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang ini sudah wara. Nah, kalau wara ini bujur-bujur inya wara diberi Allah kerinduan kepada Allah. Mana cinta, mana rindu, maka ibadahnya akan semakin nyaman. Ibadahnya akan semakin khusyuk, ibadahnya akan semakin baik. Ditambah pulang zuhud, diberi Allah pulang takut daripada Allah, ibadahnya makin hebat lagi. Jadi kalau kita hendak memperbaiki amal memperbaiki amal kada bisa kada kawa kalau kada ahwal nang kita dapat dahulu ahwal ini kada bisa dapat kalau kada kita bujur-bujur menempati makam ini dahulu nah tobat bujur-bujur kepada Allah dapat cinta dari cinta itu amal kita akan bagus warak bujur-bujur kita dapat rindu kepada Allah bila kita rindu kepada Allah ibadah dengan mudah khusyuk ibadah dengan mudah khusyuk nah, sudah rindu lawan Tuhan apa ada sembahyang hanya khusyuk apalagi sembahyang di kamar, di jalan, di pasar, nyerindu lawan Tuhan, selalu ingat Tuhan, sembahyang, membaca Quran, apalagi. Nah. Jadi faman kanat ahwaluhu mahabbat Allah ta'ala wa syauka ilaihi wal haibata minhu fala buddha muhlisun til ibadat wa qalbuhu hadirun biha Barang siapa yang keadaan orang ini cinta kepada Allah Orang ini rindu kepada Allah Orang ini takut kepada Allah pasti dia ikhlas ibadahnya. Pasti ikhlas. Dan pasti hatinya hadir pada ibadat itu. Pasti hatinya hadir. Kenapa kita kadang-kadang hanya tubuh kita yang beribadat, hati kada umpat. Tubuh sembahyang, tapi hati kada umpat sembahyang. Makanya Allah kada menerima itu. Tubuh mulut baca Quran, tapi hati kadang baca Quran. Mulut berzikir, tapi hati kadang umpat berzikir. Kan itu kenyataan yang kita alami. Kadang ingat kunci sembahyang timbul ingat. Mana kamu anda kunci? Allahu Akbar. Saku di buah lemari anaknya jadi hati nih jadi hati kita kada umpat sembahyang. Hati kita kada umpat membaca Quran. Kenapa sebabnya? Satu sebabnya kita kada terlalu cinta kepada Allah. Apalagi rindu maginnya kada ada. Apalagi haibah kepada Allah. Nah, untuk mendapatkan cinta, rindu, takut, kita mesti melalui makam-makam tadi tubat yang bujur wara yang bujur zuhud yang bujur jadi kalau hendak memperbaiki kita secara total baiki mulai akar-akarnya nah, kadang kita memaksakan langsung hendak baik amal kadang-kala Secara teori kita perbaiki amal kita. Kita bisa membaca Quran. Kita karasi supaya membaca Quran ini paham supaya membaca Quran ini mengagungkan Allah supaya membaca Quran ini bujur-bujur khusyuk baca Quran pada artinya tahu padahal kita pahamannya tahu Quran ini kayak ini kayak ini tapi waktu membaca hati kita kata ke sana karena yang kita baikinya hanya kulitnya Nah, kalau hendak membaiki secara total, baiki mulai makamnya akan timbul ahwal yang baik otomatis ibadah itu menjadi baik nah ini yang dimaksud dengan hikmah ke-46 ini husnul a'mal nataiju husnil ahwal wa husnul ahwal minat tahakuk bimakamatil inzal itu maksudnya nah selanjutnya hikmah yang ke-47 إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله بها يا الله بها وبحسن الخاتمة الله بها الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما